yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan 10 sebab yang akan menguatkan cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena telah kita pahami mencintai Allah adalah ibadah yang sangat agung. Maka wajib bagi kita untuk menguatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muqayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya Madarijus Salihin Baina manazil iya kana'budu wa iya kana'sta'in telah menyebutkan 10 sebab yang akan menguatkan dan menumbuhkan cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahkan itu juga sekaligus akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan tiga perkara. Yang pertama membaca Al-Qur'an disertai dengan tadabbur dan usaha untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Membaca Al-Quran disertai dengan usaha untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Jadi bukan sekedar membaca tapi berusaha untuk memahami maknanya. Yaitu dengan membaca kitab-kitab tafsir buku-buku tafsir yang ditulis oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mengumpulkan tentang keterangan-keterangan makna satu ayat menurut pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang wajib dan amalan-amalan yang disunnahkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang wajib kemudian kita tambah lagi dengan amalan-amalan yang disunahkan kemudian yang ketiga senantiasa berzikir kepada Allah baik berzikir dengan lisan maupun dengan hati dan bahkan dengan anggota tubuh Jadi benar-benar berzikir kepada Allah bukan hanya dengan lisan tetapi juga dengan hati dan diamalkan dengan anggota tubuh. Ini tiga perkara yang akan menguatkan cinta kepada Allah dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Insyaallah taala kita akan melanjutkan poin yang keempat kata Imam Muqayyim rahimahullah agar seorang hamba cinta kepada Allah Demikian pula sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepadanya Yang keempat adalah Itharu mahabbihi Ala mahabbika Inna ghalabatil hawa Lebih mendahulukan cinta kepada Allah Lebih mendahulukan cinta kepada Allah Atau cinta Allah Daripada cintamu Terutama ketika Seseorang dikuasai oleh hawa nafsu Maka hendaklah dia lebih mementingkan cinta kepada Allah Daripada cinta dirinya sendiri Atau cinta makhluk وَتَسَنْتُمْ إِلَى مَحَبِّهِ وَإِنْ صَوْبَ الْمُرْتَقَى dan usaha untuk sampai kepada cintanya meskipun sulit untuk menaiki tangga-tangga yang menuju kepadanya. Inilah yang keempat. Apa maksudnya poin yang keempat ini jemaah sekalian? Maksudnya adalah hendaklah seseorang berusaha lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada siapapun juga dan apapun juga. Terutama ketika dia didorong oleh keinginan hawa nafsu untuk melakukan kemaksiatan maka hendaklah dia lebih mendahulukan cintanya kepada Allah seperti yang terjadi pada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Tatkala beliau digoda oleh seorang wanita yang cantik jelita dan wanita yang memiliki kedudukan. Ketika itu tidak ada lagi siapapun dari kalangan makhluk atau manusia di dalam ruangan itu kecuali mereka berdua saja. Pintu-pintu sudah terkunci semuanya. Dan wanita itulah yang mengajak. Dan Nabi Yusuf pun telah terpetik keinginan di dalam dirinya kesukaan terhadap wanita tersebut sebagai seorang manusia biasa seorang anak muda bahkan tetapi jamaah sekalian ternyata Nabi Yusuf alaihissalam lebih mendahulukan cintanya kepada Allah daripada kecintaannya kepada wanita tersebut. Nabi Yusuf alaihissalam seorang anak muda yang normal juga memiliki kecintaan kepada wanita itu. Tetapi beliau lebih mendahulukan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Maka siapa yang melakukan seperti itu, Allah akan cinta kepadanya. bahkan akan menganugerahkan kepadanya manisnya keimanan. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara. Barang siapa memilikinya, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Ada tiga perkara Barang siapa memilikinya Maka dia akan menggapai manisnya keimanan Apa yang dimaksud manisnya keimanan jemaah sekalian? Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala Yang dimaksud dengan halawatul iman Manisnya keimanan adalah Istildadut ta'at Wa tahammulul masyarakat wa ذلك dzalika ala aradid dunya. Manisnya keimanan adalah merasa lezat di dalam ketaatan dan mampu menanggung beban-beban di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya serta lebih mementingkan itu semua yaitu mengamalkan agama lebih penting baginya daripada kenikmatan dunia. Inilah yang dimaksud dengan manisnya keimanan. Artinya, orang yang telah merasakan manisnya iman, tatkala dia beribadah kepada Allah, dia merasakan lezat, nikmat. Dan orang seperti ini jemaah sekalian, apabila dia terjerumus dalam dosa, dia merasakan tidak nyaman tidak enak. Oleh karena itu, dia ingin segera lepas dari perbuatan dosa tersebut. Dia ingin selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang telah merasakan manisnya keimanan. Makanya jemaah sekalian, orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang tidak mungkin berbuat dosa sama sekali bukan. Orang bertakwa bisa saja terjerumus dalam dosa. Karena dia masih manusia. Dia masih hidup. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berpesan, "Man kana minkum mustanna falyastanna bima qad mat, fa innal hayya la tu'man 'alaihi fitnah." Siapa di antara kalian yang ingin menjadikan seseorang sebagai teladannya, maka jadikanlah orang yang sudah mati. Kenapa? Karena yang hidup tidak aman dari fitnah. Maksudnya, dia sekarang taat, belum tentu besok. Jadi, hati-hati dengan orang yang masih hidup. Jangan kita jadikan dia sebagai patokan kebenaran. Kalau dia lakukan, kita lakukan. Kalau dia tinggalkan, kita tinggalkan. Padahal hari ini dia taat, belum tentu besok. Ya. Oleh karena jemaah sekalian, orang yang bertakwa itu bukan berarti tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Mungkin saja terjerumus dalam dosa. Tetapi jemaah sekalian, kalau seseorang itu bertakwa kepada Allah, tatkala dia terjerumus dalam dosa, dia segera taubat. Karena dia merasa tidak nyaman di dalam dosa. Dia gelisah hatinya sebagaimana yang Allah kabarkan kepada kita dalam surat Al Imran tentang sifat orang-orang yang bertakwa penghuni surga. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan yang keji atau menzalimi diri-diri mereka sendiri. Maksudnya melakukan dosa. Karena setiap dosa adalah kezaliman terhadap diri kita sendiri. Maka kata Allah, tatkala mereka melakukan itu, mereka segera mengingat Allah. Lalu mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka tersebut dan memang siapakah yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut dalam keadaan mereka sudah mengetahuinya. Apalagi jika ada saudaranya yang memberikan nasihat kepadanya, maka segera dia tinggalkan dosa tersebut. Itulah sifat orang-orang yang bertakwa. Itulah sifat orang-orang yang telah merasakan manisnya keimanan. Dan jemaah sekalian, bagaimana caranya merasakan manisnya keimanan? Rasulullah SAW bersabda ada tiga perkara Apabila kita memilikinya, maka kita akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada apapun atau siapapun selain keduanya. Maka inilah jalan untuk meraih cinta Allah lebih mencintai Allah kemudian Rasulnya daripada apapun juga. Wa yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan hendaklah seseorang mencintai orang lain tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Wa yakraha an yaqula bil kufri ba'da idh anqadha Allahu minhu kama yakrahu ayyulqa fil Dan hendaklah dia benci untuk kembali kepada kekafiran. Setelah Allah menyelamatkan dia dari kekafiran tersebut, sebagaimana dia tidak suka kalau dirinya dilempar ke dalam api. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, wa ayyuqdhafa fin nar ahabbu ilayhi min an ya'uda ila al-kufr. Seseorang itu tidak akan merasakan manisnya keimanan sampai dilempar ke dalam api lebih dia senangi daripada harus melakukan perbuatan kekufuran. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah berpesan, لا تشرك بالله وإن قطعت وحرمت Jangan kamu menyekutukan Allah meskipun kamu dibunuh dengan cara dipenggal-penggal atau dibakar. Ini jangan sekalian cara pembunuhan yang paling kejam, yang paling menyakitkan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, meskipun kamu dibunuh dengan cara seperti itu, jangan sedikit pun kamu menyekutukan Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena penderitaan di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan di alam kubur. Andaikan seluruh penderitaan di dunia ini disatukan, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan di alam kubur. Yang karena Nabi SAW orang yang diazab di alam kubur itu, andai manusia dan jin mendengarkan teriakannya, mereka akan pingsan. Apalagi yang merasakannya. Dan azab kubur itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan azab di pada mahsyar di hari kebangkitan yang satu harinya seperti 50 ribu tahun di dunia dan itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan azab neraka azab neraka yang disebutkan dalam hadis orang yang paling nikmat hidupnya di dunia kemudian dimasukkan ke dalam neraka sekejap saja takut membuat dia lupa segala kenikmatan yang pernah dirasakan ketika di dunia. Ya. Jadi inilah jalan untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala baik cinta kepada Allah ataupun cinta Allah kepada kita yaitu lebih mendahulukan cinta kita kepada Allah daripada selainnya. Maksudnya apa jemaah sekalian? Dalam segala perkara kita lebih mementingkan keridhaan Allah daripada segala macam kenikmatan dan kemewahan dunia ini. Baik, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, kata Imam Nukai rahimahullah, mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi wa musyahadatuha wa ma'rifatuha. Sebab yang kelima Yang akan menumbuhkan dan menguatkan cinta seorang hamba kepada Allah Adalah Pengenalan hati Terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Artinya Mempelajari Dan memahami dengan baik Nama-nama dan sifat-sifat Allah ta'ala wa taqallubuhu fi marifah dan hendaklah seseorang selalu mempelajari ilmu yang mulia ini dan seluk-beluknya faman arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi sebab kata beliau barang siapa yang mengenal Allah melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya, pasti dia akan cinta kepada Allah, tidak mungkin tidak. Walihada kanat al-mu'attilah والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah golongan al-mu'attilah yaitu orang-orang yang tidak mau beriman terhadap nama-nama dan sifat Allah demikian pula golongannya Fir'aun dan Jahmiyah mereka itu adalah para pemutus jalan antara hati untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inilah yang kelima mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nukaim rahimahullah, kalau seseorang mengenal Allah, pasti dia akan mencintainya, tidak mungkin tidak. Inilah jemaah Rahasia rahasianya. Mengapa Allah satu zat yang besar, namun memiliki banyak nama? Namun memiliki banyak nama ini rahasianya. agar kita mengenal Allah melalui nama-namanya tersebut. Dan inilah sebaik-baiknya jalan untuk mengenal Allah. Mengenal Allah itu dengan banyak cara. Namun inilah jalan yang paling utama. Cara yang paling terbaik untuk mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini rahasia besar. Mengapa Allah memiliki banyak nama? Agar kita mempelajarinya. Apabila kita mempelajarinya, maka kita akan mengenalnya. Dan apabila kita mengenalnya, maka kita pasti cinta kepadanya. Ya. Bukan hanya itu jemaah sekalian, sebaliknya juga Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan cintanya kepada kita dan akan memasukkan kita ke dalam surga. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'an wa tis'ina asman." Man ahsaha dakhala jannah Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa melakukan ihsa terhadapnya, maka dia akan masuk surga. Man ahsaha, barang siapa melakukan ihsa terhadapnya, maka dia akan masuk surga. Jemaah sekalian, para ulama menjelaskan melakukan ihsa bukan sekedar menghafalnya. Bukan sekedar menghafalnya. Tetapi maknanya mencakup pertama mempelajarinya dan memahami kandungan makna yang terkandung padanya. Kemudian yang kedua berdoa dengannya dan yang ketiga mengamalkannya. Ini tiga makna insaf yang pernah dikatakan oleh Syekh Muhammad Amin rahimahullah taala. Allah memiliki 99 nama Barang siapa yang melakukan ihsaf terhadapnya Ihsaf itu yang pertama Mempelajarinya Mengetahui makna-makna yang terkandung di dalamnya Makanya para ulama kita telah membuat buku-buku khusus Yang membahas nama-nama dan sifat Allah Salah satunya yang terbaik adalah Fikhul Asma'il Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Allah taala dan buku-buku lain. Ya. Ini salah satu yang terbaik. Beliau bahas detail satu persatu mulai dari nama Allah beliau sebutkan dalil-dalilnya makna-makna yang terkandung di dalamnya kemudian nama Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahim dan seterusnya ya ini yang pertama yang dimaksud dengan mengihsoknya Yang kedua berdoa dengannya Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah Maka berdoalah dengannya Berdoalah dengan menyebut Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga mengamalkan Makna dan kandungan yang terdapat di dalamnya. Contohnya jemaah sekalian, Allah memiliki nama As-Sami'ul Basir yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Bagaimana cara mengamalkan nama ini? Setelah kita imani tentunya Allah yang Maha mendengar. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pendengaran Allah. Allah yang Maha melihat. Tidak ada satupun yang tersamar dari penglihatan Allah. Maka hendaklah kita berhati-hati di dalam berucap. Hati-hati di dalam mengatakan sesuatu karena Allah Maha mendengar. Hati-hati di dalam melakukan satu perbuatan karena Allah Maha melihat setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang akan kita kerjakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara mengamalkannya. Ya. Maka siapa yang mengenal Allah, pasti dia akan cinta kepada Allah. Ya. Ini yang kelima. Jalan untuk mengenal Allah artinya jalan yang panjang. Tidak sebentar. Harus ada usaha. Dan salah satu usaha yang paling penting untuk mencintai Allah adalah mengenal Allah. mempelajari tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, termasuk mempelajari hukum-hukumnya. Karena dengan mengetahui hukum-hukumnya juga kita dapat mengenal sifat-sifat Allah. Misalkan kita dapati Allah menetapkan satu syariat. Ternyata dalam setiap syariat Allah itu terkandung kebaikan bagi seorang hamba terkandung kemaslahatan yang besar bagi seorang hamba, maka kita pun tambah yakin syariat ini tidak mungkin datang kecuali dari Roh yang maha berilmu, yang maha bijaksana, yang maha hikmah. Demikian seterusnya jemaah sekalian. Semakin kita mendalami syariat, kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula memperhatikan ayat-ayat Allah di alam ini yaitu tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, sederhananya, kita keluar dari gedung ini, coba lihat ke langit. Langit yang begitu luas membentang, yang merupakan atap bumi. Tetapi Allah mampu menciptakan langit tanpa ada tiang. Belum lagi langit yang ada di atasnya, sampai tujuh lapis langit. Subhanallah keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan pada setiap ciptaan Allah kita akan dapati keagungan dan kebesaran Allah. Namun untuk memahami keagungan dan kebesaran Allah yang paling baik adalah mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada, harus ada usaha untuk memahami. Baik. Kemudian yang keenam kata Imam Nukai rahimahullah مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة فإنها داعية إلى محبته mengamati dan memperhatikan kebaikan-kebaikan Allah dan berbagai macam curahan kenikmatan yang batin maupun yang zahir kepada hamba-hambanya terutama kepada kita sendiri maka itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, inilah cara yang keenam, jalan yang keenam. Bagaimana agar kita cinta kepada Allah dan semakin kuat cinta kita kepada Allah, perhatikanlah segala kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, terutama kepada diri kita. Jemaah sekalian, kalau kita perhatikan satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh begitu banyak. Sungguh begitu besar. Sampai-sampai Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Andaikan kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak sanggup menghitungnya. Ya. Gak usah jauh-jauh ya mas kalian. Nikmat mata, dua pasang mata kita, ini nikmat yang sangat besar sekali. Dengan yang kita bisa melihat. Andai ada orang mau membeli mata kita, tidak akan kita berikan dengan harga sebanyak apapun. Andai dunia ini menjadi gelap, kita pun nggak bisa melihat. Atau mata kita menjadi sakit, menjadi buta, kita nggak bisa melihat. Maka kita akan semakin merasakan betapa indahnya nikmat mata. Tetapi sayang sekali itu adalah sifat banyak orang. Dia menyadari nikmat yang Allah berikan kepadanya ketika nikmat itu sudah sudah hilang darinya. Ketika dia masih sehat, dia kurang mensyukuri. karena mensyukuri, menyadari itu adalah nikmat yang besar, sangat kurang dia sadari. Kapan dia sadari bahwa sehat itu adalah nikmat yang besar? Ketika dia sakit. Demikian sifat kebanyakan manusia. Ketika nikmat itu masih ada padanya, dia kurang menyadari sebagai nikmat yang besar. Tatkala nikmat itu hilang darinya, apakah hilang sementara waktu atau selamanya? Barulah dia menyadari itu adalah nikmat yang sangat besar sekali. Itu nikmat yang zahir jamaah sekalian. Sudah nggak bisa kita hitung betapa besar nilainya nikmat penglihatan, pendengaran, nikmat jantung kita, nafas yang bisa kita hirup, dan berbagai macam kenikmatan yang lahir. Belum lagi yang tidak lahir, yang tidak nampak. Betapa Allah menjaga kita dari berbagai macam mara bahaya yang kita nggak sadari. Dan itulah makna dari nama Allah Al-Latif. Allah yang Maha Lembut apa artinya jemaah sekalian? Allah menjaga kita dari berbagai macam mara bahaya yang kita nggak sadari. Mungkin ada virus-virus, ada bakteri-bakteri yang membahayakan, atau ada apa saja yang bisa membahayakan kita yang kita tidak sadari Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Dan jemaah sekalian, nikmat terbesar dalam hidup ini adalah nikmat iman dan Islam. Ya, subhanallah, kalau kita amati setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, mestinya itu menumbuhkan dan bahkan menguatkan cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada sahabat kita, kenapa? Dia sering beri hadiah. Dan itu pesan Nabi SAW. Tahadu, Tahadu, tahabu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Kenapa jemaah sekalian? Rasulullah SAW berpesan agar kita saling memberikan hadiah karena saling mencintai adalah ibadah yang sangat agung. Saling mencintai antara kaum mukminin adalah ibadah yang sangat agung. Bahkan merupakan konsekuensi daripada keimanan. Yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana lillah faqad istakmala al-iman." Siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Jadi akan tumbuh rasa cinta kalau kita saling memberi. Dan itu sudah karakter jiwa. Itu sudah sifat dasar manusia akan mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Makanya dahulu para ulama dahulu itu sangat khawatir ketika dia butuh Kemudian ada orang yang sesat yang berbuat baik kepada Ya. Nanti khawatir jadi cinta sama orang yang sesat tersebut. Dan lebih parah lagi, kalau dia melakukan kemungkaran, jadi lemah kita mengingkari. Karena dia selalu baik kepada saya, dia melakukan dosa, kita jadi lemah, jadi segan. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan, "Ala la yamna'anna rajulan haibatun nas ay yaqula bihaq idza 'alimahu ketahuilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam janganlah seorang dari kalian dihalangi oleh rasa segan kepada manusia untuk menyampaikan yang hak untuk berkata benar apabila dia telah mengetahui kebenaran tersebut tapi itu sudah karakter jiwa namun jangan tunduk dengan sifat jiwa kita yang kadang jelek Jiwa kita mencintai orang yang selalu berbuat baik kepada kita. Jemaah sekalian, kalau kita pahami ini, mestinya Allah yang lebih kita cintai. Karena kebaikan Allah kepada kita tak terhitung. Tak terhitung kebaikan Allah kepada kita. Yang nampak saja tidak bisa kita hitung. Belum lagi yang tidak nampak. Inilah jemaah sekalian, salah satu kunci untuk cinta kepada Allah memahami, meneliti, melihat, menyaksikan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Ini jalan yang keenam. Kemudian yang berikutnya kata Imam Nukaim rahimahullah yang ketujuh, wa min ajriha. Yang ketujuh ini yang paling menakjubkan kata Imam Nukaim. Apa yang ketujuh? انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى khusyuknya hati konsentrasi hati dan ketundukan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala inilah yang ketujuh berusaha untuk senantiasa khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk menyempurnakan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kunci untuk menggapai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hati seseorang menjadi terpusat Tidak bercabang-cabang Makanya Disebutkan Oleh Nabi Yusuf Alaihissalam, Ya sahibai sikit A'arbabu mutafarrikuna Amillahul wahidul qahar Wahai dua sahabatku Penghuni penjara Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu yang berbeda-beda, yang bercabang-cabang, lebih banyak daripada Allah yang satu yang maha perkasa. Orang mukmin itu terpusat menjadi khusyuk hatinya hanya kepada Allah karena cintanya tidak terbagi, karena ibadahnya tidak terbagi. Oleh karena itu Allah tegaskan dalam Al-Quran ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله أو nyatakan dalam ayat ini Orang-orang musyrik pun cinta kepada Allah Tetapi jemaah sekalian Mereka pun cinta kepada selain Allah Yaitu sesembahan selain Allah Kemudian Allah tegaskan walladzina amanu asyaddu hubban lillah Adapun orang-orang yang beriman lebih kuat cintanya kepada Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah tidak terbagi. Mereka terpusat kepada Allah sehingga hati mereka lebih khusyuk. Ya. Ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, Kata Imam Nuqayyim rahimahullah Untuk meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Al-khulwah bihi Waktan nuzul al-ilahi Berduaan dengannya Menyepihannya dengan Allah Tidak ada orang lain bersama kita Hanya kita dengan Allah Khususnya kata beliau Ketika Allah turun ke langit dunia, maka hendaklah kita menyepi dengannya untuk apa jemaah sekalian? Limunajatihi wa tilawati kalamihi untuk bermunajat dengannya dan membaca ucapannya, kalamnya yaitu Al-Qur'an. Wal wuquf bil qalbi wa ta'addud bi dan memusatkan hati serta berkonsentrasi ibadah yaitu melakukan sholat tahajud atau berzikir thumma khatam dzalika bil istighfar wa tawbah kemudian semua ibadah itu hendaklah ditutup dengan istighfar dan taubat artinya jemaah sekalian inilah yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Bangunlah di sepertiga malam yang terakhir untuk menyepi dengan Allah, berdua saja dengan Allah, tidak ada yang lain. Kemudian kita beribadah kepada Allah. Apakah dengan berzikir, membaca Al-Qur'an, berdoa ataupun sholat. Lalu terakhir sekali ditutup dengan istighfar dan tobat. Ya. Dan ini sebetulnya bisa dilakukan kapan saja. Bisa dilakukan kapan saja. Tetapi yang paling afdol adalah di sepertiga malam yang terakhir. Jadi jemaah sekalian kita butuh saat-saat kita berkonsentrasi hanya dengan Allah. Gak ada siapapun di sekeliling kita. Berdua saja dengan Allah. Ya. Makanya Para ulama dahulu kadang difitnah, kemudian dipenjara, diasingkan. Tetapi mereka tidak merasa hal itu sesuatu yang berat karena mereka jadikan itu kesempatan untuk berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menumbuhkan rasa cinta. Terutama di sepertiga malam yang terakhir yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. fa yaqul seraya berfirman, "Man yad'uni fa astajib lahu." Siapakah yang berdoa kepadaku di saat ini sehingga aku kabulkan doanya? Matias aluni fa'utiyahu. Siapa yang memohon sehingga aku kabulkan permohonannya? Matias yastaghfiruni fa'utiyahu. Siapa yang memohon ampun kepadaku sehingga aku pun memberikan ampunan kepadanya. Ini jemaah sekalian, setiap malam Allah turun ke langit dunia seraya mengatakan demikian. Maka barang siapa yang melakukannya akan menguat kecintaannya kepada Allah Subhanahu SWT. Kemudian yang ke-9. Kata Imam Nukai rahimahullah. Sebab yang ke-9 yang akan menumbuhkan dan menguatkan cinta kepada Allah adalah mujalasatul muhibbin as-salihin. Bermajlis atau bergaul dengan orang-orang yang cinta kepada dengan jujur dengan benar kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Inilah jemaah sekalian sebab yang kesembilan agar menguat cinta kita kepada Allah bergaulah dengan orang-orang yang cinta kepada Allah. Tapi Imam Muqayyim rahimahullah menegaskan juga di sini orang-orang yang benar kecintaannya kepada Allah. Maksudnya apa jemaah sekalian? Ada orang-orang yang cinta kepada Allah, tapi cintanya nggak benar. Kenapa cintanya yang nggak benar? Karena dia hanya mengaku-ngaku cinta kepada Allah, tapi dia tidak buktikan di dalam amalan kesehariannya. Iya. Jadi kita harus pandai-pandai melihat siapa orang-orang yang benar cinta kepada Allah, maka bergaulah dengan mereka. Bertemanlah dengan mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW juga telah mengingatkan kita, al-mar'u 'ala dini khalil, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sekalian, ya. bagaimana akidah seseorang, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, itu sangat bergantung dengan teman duduknya, dengan teman bergaulnya. Maka pilihlah orang-orang yang terbaik untuk kita bergaul dengan mereka. Walaupun mereka itu orang-orang fakir, bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang dipandang sebelah mata. Tapi jemaah sekalian, orang yang dipandang sebelah mata oleh manusia bisa jadi dia adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbul abda taqiyal khafiyal ghaniyah. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang tersembunyi, yang merasa cukup. Perhatikan teman sekalian, ini tiga sifat yang Allah cintai. Takwa, tersembunyi, dan merasa cukup. Nah sifat yang kedua itu tersembunyi. Artinya orang-orang gak kenal dia, orang-orang gak memuliakan dia, orang-orang memandangnya sebelah mata. Dia orang biasa, tapi dia adalah orang yang sangat biasa, berpegang teguh dengan syariat. Sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rubba ash'ata akbara madhurun bil abwab law abarra 'ala Allah law aqsama 'ala Allah la abarrahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa jadi orang yang kusuk masai berdebu penampilannya gak meyakinkan yang tertolak dari pintu-pintu maksudnya apa jemaah sekalian Orang memandang sebelah mata kepadanya. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Tetapi orang ini kalau dia bersumpah atas Allah agar Allah mengabulkan keinginannya, pasti Allah mengabulkannya. Jadi inilah orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah. Jangan kita lihat dari penampilan. Ya. Oleh karena itu, mas sekalian, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kebanyakan mengikuti beliau pertama sekali adalah orang-orang lemah, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Tapi jujur kecintaan mereka kepada Allah. Siapa mereka itu? Di antaranya Bilal. Kemudian Ibnu Mas'ud. Kemudian Suhaib. Ya. Ini sahabat-sahabat yang fakir, Ammar bin Yasir. Maka apa yang terjadi kemudian? Orang-orang kaya di masa itu, para pembesar jadinya kurang suka untuk masuk Islam. Dan mereka merasa segan, merasa malu untuk duduk-duduk bersama orang-orang fakir tersebut. Pada akhirnya mereka minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tolong buat majelis khusus. Yang hadir cuma orang-orang kaya. Orang-orang miskin itu kalau bisa jangan dulu hadirlah mereka nanti bagiannya tersendiri. Ya, kita minta majelis khusus. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memenuhi permintaan mereka. Dan Allah berfirman sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, "Wasbir nafsaka ma'alladina ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Sabarkan dirimu wahai Muhammad bersama dengan orang-orang yang beribadah yang senantiasa berdoa kepada Rabbnya pada pagi dan petang hari dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah. Walau ta'adu aynaka anhum turidu zinatal hayati dunia Dan janganlah matamu berpaling dari mereka Demi mengharapkan perhiasan kehidupan dunia Walau tu'iman agfarna qalbahu an zikrina Dan jangan kamu taati orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami dan dia mengikuti hawa nafsunya wa dan urusannya itu sia-sia belaka maka Allah larang Rasulullah SAW untuk berteman dengan mereka atau menjadikan majelis khusus untuk mereka sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang fakir tersebut yang jujur kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala Jemaah sekalian, yang terakhir yang disebut untuk meraih cinta kepada Allah dan membuatkan kecintaan kepadanya yang ke-10 kata Imam Al-Qayyim rahimahullah muba'adatu kulli sababi yahulu bainal qalbi wa Allah azza wa jalla menjauhi semua sebab yang bisa menghalangi hati kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian yang ke-10. Setelah kita berusaha melakukan sebab-sebab untuk cinta kepada Allah atau sebaliknya agar Allah cinta kepada kita, maka yang ke-10 hindari semua sebab yang dapat menghalangi kita untuk cinta kepada Allah. Dan jemaah sekalian, sebab-sebab itu banyak. Di antaranya adalah kebodohan. Maksudnya kebodohan tentang Allah. Ini yang harus kita hilangkan. Demikian pula jangan sekalian dosa-dosa kita. Inilah termasuk penghalang terbesar dari kecintaan kepada Allah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, "Innal 'abda idza adnaba dzanban kanat nuqtatan sawda fi qalbihi." Sesungguhnya seorang hamba itu kalau dia melakukan satu dosa, muncul satu titik hitam di hatinya. Fa in minha qalbuhu. Kalau dia tobat, titik hitam itu hilang lagi. Bersih lagi hatinya. Wa in zada zada. Tapi kalau dia tambah dosanya, titik hitam itu pun bertambah. Semakin dia tambah dosanya, titik hitam semakin bertambah sampai-sampai menutupi hatinya. Kalau sudah tertutup hatinya, maka benar-benar dia sudah terhalang untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jemaah sekalian, penghalang cinta kepada Allah atau sebaliknya, penghalang cinta Allah kepada kita adalah mengada-ada di dalam agama. Tidak meneladani Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam surat Ali Imran Allah telah mengingatkan, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa dosamu dan Allah Maha Pengampun dari Maha Penyayang. Intinya jemaah sekalian, segala sesuatu yang menghalangi kecintaan kita kepada Allah harus kita hilangkan. Oleh karenanya kita disyariatkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa jamaah sekalian? Karena terkadang hawa nafsu terhadap makanan dan minuman itu juga menghalangi cinta kepada Allah. Kalau berlebih-lebihan. Demikian pula hawa nafsu terhadap hubungan suami istri juga menghalangi cinta kepada Allah. Ya. Artinya apa? Terlalu banyak melakukan hal-hal yang mubah itu juga menghalangi cinta kepada Allah. Makanya dijelaskan para ulama, syaitan itu apabila dia tidak mampu menjerumuskan kita dalam dosa, maka dia akan menggoda kita melakukan hal yang mubah, kemudian memperbanyak hal yang mubah itu. Ya. Itu metode setan yang paling minimal. Orang ini susah diajak berbuat dosa. Kalau begitu, kita ajak aja dia melakukan hal-hal yang mubah. Tapi kebanyakan hal yang mubah sehingga dia lalai dari berpikir kepada Allah, maka berkuranglah rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, inilah ringkasan penjelasan 10 hal yang bisa memunculkan dan memuatkan cinta kepada Allah sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang ulama besar ahli Sunnah wal Jamaah yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Semoga ada manfaatnya. Barangkali ada sedikit tanya jawab saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan besar makna dari jam malam Allah turun ke langit dunia Bukankah dunia ini demikian kecil dan sedikit bagi Allah yang maha agung lagi maha besar? Baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Memahami makna sifat-sifat Allah itu seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya tentang istiwa. Bagaimana Allah istiwa di atas arsy? Itu juga persamaan pertanyaan yang hampir sama. Bagaimana Allah turun ke langit dunia? Karena bayangan kita dunia ini kecil sekali. Allah Maha Besar. Sama dengan arsy. Dibandingkan dengan Allah, arsy itu kecil sekali. Allah maha besar. Allah meliputi segala sesuatu. Nah, ketika seseorang bertanya kepada Imam Malik rahimahullah, bagaimana Allah istiwa? Apa jawab beliau? Al-istiwa ma'lumun. Wal kayfu majhulun. Wal iman bihi wajibun was su'al anhu bid'atun. Kata Imam Malik rahimahullah, Istiwa Maknanya sudah dimaklumi Sudah dimaklumi makna istiwa Dari mana mereka maklumi? Dari makna bahasa Arabnya Dan penjelasan ulama salaf Ulama salaf dari generasi sahabat tabi'in Tabi'ut tabi'in itu orang-orang yang paling paham dengan bahasa Arab Apa makna istiwa? Istiwa itu artinya tinggi dan menetap sudah dipahami. Sekarang kita kiaskan kepada makna nuzul dari kaidah ini. Apa makna nuzul turun? Turun itu sudah kita pahami. Turun lawannya naik sudah. Sudah kita pahami maknanya. Turun adalah lawannya naik. Sama ketika Allah mengabarkan Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan, tangan mereka. Kita bertanya, apa tangan? Apa artinya tangan? Tangan sudah dimaklumi artinya. Tangan ya bukan kaki, kaki bukan tangan. Sudah dipahami maknanya. Ya. Tetapi al-kayfu majhulun. Kata Imam Malik rahimahullah, bagaimana bentuknya seperti apa Allah istiwa seperti apa Allah turun itu adalah sesuatu yang kita nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu? Allah nggak beritahu. Allah nggak beritahu, tidak dalam Al-Quran, tidak pula dalam Sunnah Nabi Sallallahu Kemudian kata Imam Malik, wal imanu bihi wajibun. Mengimaninya adalah wajib. Seperti apa kita mengimani jamaah sekalian? kita imani sifat turun itu atau sifat istiwa atau sifat-sifat Allah yang lain adalah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Ya. Contohnya mas kalian ketidaksamaan itu kalau makhluk turun, kalau makhluk turun misalkan dari lantai dua ke lantai satu, itu artinya apa? Lantai duanya jadi kosong. Iya kan? Dia sekarang di lantai satu. Arti yang lain apa lagi? Lantai dua dan lantai satu itu lebih besar daripada dia. Bahkan bisa jadi jauh lebih besar. Sehingga dia bisa naik turun di atas lantai dua dan lantai satu. Itu logika pada makhluk. Nah, logika ini jangan kita gunakan kepada Allah. Jangan kita bayangkan kalau Allah turun berarti arusnya kosong. Jangan kita bayangkan berarti langit di atasnya dan langit di bawahnya kalau digabungkan lebih besar daripada Allah. Sehingga Allah bisa naik turun. Itu bayangan kita kalau makhluk. Jangan kita bayangkan kepada Allah ini semuanya hilangkan. Ya. Hilangkan pemikiran-pemikiran seperti ini. Ini logika manusia. Imani saja sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Kemudian Imam Malik menutup, wasu'alu anhu bid'ah." Mempertanyakan seperti apa Allah turun itu adalah mengada-ada di dalam agama. Ya. Kenapa? Karena para sahabat nggak pernah mempertanyakan. Ingat kaidah, "Lau kana khairan la sabaquna kalau itu baik, para sahabat pasti mendahului kita, termasuk dalam pertanyaan. Andai pertanyaan itu baik, pasti sahabat sudah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sampai sedetail itu kita harus mengikuti para sahabat. Yang tidak pernah dipertanyakan para sahabat, nggak usah kita tanyakan. Tetapi kita imani sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Bagaimana persisnya kita nggak tahu dan kita nggak mungkin tahu. Karena Allah tidak memberitahukannya kepada kita di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jangan kita bayangkan dan jangan kita apa namanya gunakan logika-logika makhluk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali demikian Pak. Allah a'lam. Ya. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini karena sudah terlalu lama. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.